Pak Agus silakan. Ya selamat siang Pak. Siang silakan Pak. Ya saya eh, senang sekali kalau BPK bisa menemukan hal ini, tapi kayaknya hal ini sudah berlangsung lama sekali. Dan yang penting itu tindakannya apa untuk memperbaiki ini. Masih. Ya baik, terima kasih Pak Agus. Pak Mansur silakan. Ya dari peneri dari apa yang dilaporkan oleh Kompas eh, menurut pendapat kami bahwa semua yang terjadi itu karena pemerintahan yang tidak eh, tidak bertanggung jawab artinya tidak tidak melaksanakan tugas sebagaimana amanat dari eh, konstitusi terutama sekali yang perlu kita perhatikan bahwa seorang presiden pejabat tinggi negara yang berkuasa yang mampu mengendalikan seluruh aparatnya tentunya hal-hal semacam itu langsung ditanggapi laporan BPK tentunya harus langsung ditanggapi bukan hanya hanya didengar dan diumumkan diumumkan diumumkan atau nanti atau nanti dan ditinjau ditinjau kembali diperbaiki remunerasi dan lain-lain jadi untuk akan datang saya kira diperlukan pemimpin negara yang benar-benar benar-benar seorang negarawan yang memikirkan rakyatnya dan memikirkan negaranya coba kita lihat saat sekarang anda bisa melihat sendiri pertentangan sekali apa yang dilakukan oleh pemimpin negara kita sendiri satu contoh, bisa memberikan eh, pembebasan lima tahun bagi seorang narkoba yang berasal dari negara lain. Sehingga dia mengambil alih tugas dari hakim yang hakim sendiri katanya dia tidak akan intervensi. Coba anda pikir sekarang, seluruh Indonesia tentunya matanya mendengar, melotot, melihat, mendengar gitu loh. Seorang pemimpin negara yang sudah tidak bisa lagi dipercaya Tentu ini berpengaruh kepada aparat yang lain, baik kepada rakyat sendiri yang dibawa. Di mana-mana terjadi kekacauan, keributan, pertempuran antara kampung dengan kampung. Karena pemimpinnya yang tidak benar. Oleh karenanya pada pemilu akan datang kita sarankan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk berpikir ulang kembali. Orang-orang yang semacam ini tentunya tidak boleh ada lagi di, di Indonesia ini. Tentunya dia harus selesai itu tugasnya tidak perlu lagi. Itu pendapat kami. Ya baik, terima kasih Pak Mansur. Pak Wahidin silakan. Ya, mohon maaf sekali Pak Namsur ya, saya rakyat Indonesia dan banyak sekali juga yang sependapat dengan saya, saya uh, eh, dengan pemimpin yang sekarang itu merasa melihatnya jauh lebih baik daripada pemimpin sebelumnya dan saya berharap pemimpin yang sekarang akan dipilih lagi. Jadi kalau masalah narkoba itu kita harus tulisik lagi uh, duduk perkaranya seperti apa. Yang pasti kalau masalah eh, hal yang lain pertumbuhan ekonomi uh, jumlah angka pengangguran dan lain-lain eh, kita melihat pemerintahan yang sekarang bagus terima kasih ya baik Pak Henry silakan selamat siang Pak siang silakan Pak ya kita udah nggak kaget lah Pak untuk <laughs> eh, instansi-instansi pemerintah kita ya itu kita saya cuma minta lagi tuh itu yang pucuk pimpinan apa yang tinggi tuh lembaga kepresidenan kita tuh Pak itu kalau keluar itu dayang-dayangnya banyak itu anggaran siapa Pak yang dipakai Pak Cuman itu aja kita pertanyakan, itu duit rakyat itu kalau lembaga kepresidenan presiden nih kalau kering itu dayang-dayangnya dayang kuncu-kuncunya itu pakai duit rakyat tuh Pak. Makanya itu yang perlu diaudit. Karena mereka yang bersenang-senang di atas uangnya rakyat Pak. Saya minta tolong sekali lagi, lembaga kepresidenan kita itu diaudit Pak. Kemanapun mereka pergi. Gitu aja Pak, makasih. Ya, baik, satu penelpon terakhir dari Pak Beni, silakan Pak. Ya, selamat siang. Siang, silakan Pak sedih ya setiap kali ngikuti acara topik-topiknya selalu eh, yang berkaitan dengan aparat dan pemerintahan pasti akan negatif-negatif dan memang memang kalau kita lihat memang tidak ada perubahan negatifnya negatif dulu ya toh jadi eh, bagaimana saya kita mau maju mau percaya dengan pemerintah dengan aparat kalau memang ternyata korupsinya udah di mana-mana ada yang paling kecil sampai yang paling besar ya jadi eh, sebaiknya sih presiden benar-benar komit jangan jangan hanya komit dan berpuluh kesah aja terima kasih Pak Hari halo sore silakan Pak nggak nggak heran Pak kayak gitu tuh saya malah yakin lebih dari itu lebih dari 30-40 persen mungkin 50 sampai 60 persen Pak karena sudah merajalela dan nggak ada yang nggak ada yang bisa menyetop kalau kita makan makin lama makin apa makin serakah jadi karena nggak ada yang nyetap nggak ada yang ditangkap yang di, sampai cerah makin merajalela Pak terima kasih terima kasih Pak Hari kita beralih ke Pak Sebastian halo ya halo Pak Sefe ya. silakan Pak Ya memang kalau kita lihat ya dari belakang ya, birokrat-birokrat ini pegawai negeri ini sudah kerjanya nggak ada terus memanfaatkan yang uang negara. Nah, jadi ini udah nggak heran udah nggak aneh. Yang kita lihat sekarang aja coba. Itu katanya eh, sekitar 18 triliun rupiah. Saya pernah utarakan di media bahwa mengenai BBM bahwa uang belanja dinas pegawai itu sebetulnya di, dikompensasi eh di apa sebenarnya didistribusikan untuk mengganti BBM. Nah, ini lebih berarti daripada ini. Jadi kalau pegawai negeri ini memang mentalnya sudah bobrok. Kita lihat aja kerja mereka di kantor. Baca koran, ngisi TTS, merokok. Padahal jelas-jelas nggak boleh merokok. Memang perlu pembersihan secara menyeluruh. Terima kasih. Dengan Indra. Ya, silakan Pak Indra. Iya, menurut ya, itu perlu dari pengawasan masing-masing kementerian. Karena saya lihat juga kan masing-masing kementerian punya wisma-wisma hampir di seluruh di Republik Indonesia entah di Bogor, Ciawi atau di kota-kota lain kenapa nggak pejabat-pejabat itu tinggal di Wisma eh, Departemen atau Kementerian terkait saya rasa itu lebih hemat fasilitasnya sudah cukup bagus terima kasih itu tinggal dari mereka kok ya halo Pak FM Oh sayang sekali terputus Ya ada Pak Joko halo Iya selamat sore Pak Ya silakan Pak Joko Ya tolong bahasanya itu yang benar lah Mengindikasikan penyelewengan Itu maksudnya apa sih? Ketangkep ya ketangkep aja gitu Bahasanya yang benar gitu Kalau seandainya memang benar ada penyelewengan Ya langsung aja ditangkep itu orang Dipenjarain gitu loh Yang diberitakan itu hukumannya Jangan cara kerjanya gitu Tolong pas FM ini kalau beritain Berita itu yang benar lah ya Masih Terima kasih. Mas FM, selamat sore. Selamat sore, Bu. Silakan Pak Hasibuan. Iya, itu bukan temuan namanya, Bu, dari BPK. Tapi itu sudah lama terjadi dan mereka juga sudah tahu. Itu dipakai kadang-kadang untuk keperluan bosnya bukan hanya untuk dipakai secara pribadi penumpang tapi sudah dibagi untuk kalau kepala kantor atau kepala direktur pergi ya dari situ juga dana-dana taktisnya terima kasih terima kasih kembali Pak Alex silakan Bu, oh, kalau dengarnya itu sangat-sangat menjijikan ya karena saya ada kenal dari beberapa orang yang begitu mereka modusnya ini begini Bu kalau ada satu ketentuan kalau, kalau keluar kota itu mereka ada dapat tambahan uang saku Ya. Halo. Iya, silakan. Dan kemudian kalau untuk wilayah Jakarta atau Tangerang itu sudah dianggap uang luar kota, Bu. Jadi mereka kan dapat tambahan income hanya untuk perbedaan antara Jakarta dan Tangerang, Bu, karena udah beda wilayah. Sekian, terima kasih. Sore. Silakan. Iya itu sih udah gak heran ya Bu Ya udah ya benar kata Bapak yang terdahulu udah lama Cuma saya itulah bobloknya mental itu semua orang Maunya dibikin hukum mati Bu. Biar semuanya tenak mati baru maju negara kita Terima kasih Terima kasih kembali Silakan Pak Alex Iya uh, Kalau bicara yang seperti, seperti itu sebetulnya udah gak aneh lah kita kan Mas Mitro Begawan Ekonomi itu sudah bilang 30 persen kok dari zaman dulu nggak berubah itu apalagi perjalanan daerah pertanyaannya sekarang BPK itu juga perjalanan mereka ke daerah-daerah sama juga nggak makan uang negara nah dan saya pikir BPK tergantung rekomendasinya temuannya itu apakah hanya sebagai indikasi atau mau selanjutnya diarahkan ke wilayah hukum positif. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Alex, eh, Pak Herman ya, silakan Pak Herman. Itu udah mundur sudah lama itu Bu. Jadi udah betul mundur kita itu enggak hal yang hal, yang baru lah itu sudah lama modusnya. Ya, ya. Terima kasih kembali.